Kita lanjutkan pada bab yang disebutkan dalam kitab Lamidurul Manthur tentang la ghibata. Tidak ada ghibah. yakni bukan termasuk ghibah. Apa? Lil mukhalifin membicarakan orang-orang yang menyelisihi al-haq. Bukan termasuk ghibah membicarakan orang-orang yang mengumbar hawa nafsu. Bukan termasuk ghibah membicarakan tentang ahlul bid'ah. Hal ini kaum muslimin pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW adanya seorang sahabat yang berbicara dan salah ucapannya. Dan ucapan itu disampaikan kepada orang lain. Maka Rasulullah hendak meluruskannya. Dan disebutlah namanya oleh Rasul sahabat yang salah tersebut. Kisahnya kita sebutkan. Terdapat dalam Sahih Bukhari nomor 4030 eh, disebutkan dalam kisah itu kadaba Sa'ad. Rasul mengatakan telah dusta Sa'ad. Walakin hada yaumun ya'dumullah fil Ka'bata. Akan tetapi hari ini adalah hari Allah mengagungkan Ka'bah wa tuksa fil Ka'bah. Hari ini adalah hari Ka'bah dikasih kiswah. Hadis ini dari sahabat Urwah ibn Zubair radhiyallahu an. Hal ini atau ketika itu terjadinya adalah ketika yom Fathi Mekah. Ketika menaklukkan kota Mekah. Berdatanglah beberapa pasukan-pasukan Nabi. Berombongan masuk ke kota Mekah berangsur-angsur pasukan-pasukan Nabi alaihi salatu wasalam hatta akbalat kutaybatul ansar sampailah datang pasukan dari kaum ansar masuk ke kota Madi eh, masuk ke kota Mekah di saat menaklukkan kota Mekah di antara pasukan yang datang dari kaum Ansor terdapat yang bernama Sa'ad ibn Ubadah Al-Ansari. Sa'ad ibn Ubadah Al-Ansari. Berpapasan ketemu dengan Abu Sufyan. Sa'ad bin Ubadah Al-Ansari ini mengatakan, Ya Abu Sufyan, al-yawm, yawmul mulhamah. Al-yawm tustahalul Ka'bah. Wahai Abu Sufyan, hari ini adalah hari penaklukan Ka'bah. Bahasanya dengan bahasa tasahil. Hari ini ditaklukkanlah Ka'bah. Ya. Kalimat yang salah wa muslimin. Hari ini hari dibebaskannya Ka'bah. Bahasa lainnya. Maka Rasulullah SAW menegurnya. Kalimat yang salah. Rasul mengatakan, Kadaba Sa'ad. Telah berdusta Sa'ad. Disebut namanya oleh Rasul. Karena memang hal itu mengharuskan sebagai bentuk nasihat bagi Sa'ad dan sebagai bentuk pengingkaran Nabi kepada kesalahan sahabat ini. Nabi mengatakan, Walakin hada yom, hari ini bahkan hari di mana Allah mengagungkan Ka'bah. Hari ini Ka'bah diberi kiswah, dimuliakan, bukan ditundukkan atau dibebaskan atau ditaklukkan, bukan. Tetapi hari ini adalah hari diagungkannya Ka'bah dari pangkuannya kaum musyrikin menjadi kekuasaannya kaum muslimin di bawah kekuasaan kaum muslimin. Yang menjadi syahid di sini adalah Nabi memperingatkan kesalahan Sa'ad di depan para sahabatnya. Dan disebut Sa'ad telah salah. Fakada ikhwan. Bisa difahami? Ini kisah yang pernah terjadi. Kita baca ucapan para ulama yang lainnya. Qala al-Hasan al-Basri. Berkata al-Imam al-Hasan al-Basri. Terdapat dalam kitab Syarh I'tiqad Ahli Sunnatul Jamaah al-Likai. Beliau mengatakan, Laisa li sahibi bid'atin wala ya'lu bi fuskihi ghibah. Tidak termasuk riba apa? Membicarakan ahlul bid'ah dan membicarakan pelaku kefasikan yang ya'lin yang dia menampakkan berterus terang dia dengan kemaksiatannya membicarakan mereka ini tidak termasuk dari apa riba Mengapa demikian? Ada yang bisa menjawab? Mengapa membicarakan alul bid'ah itu bukan termasuk riba? Karena pelakunya tidak merasa tidak merasa malu ketika dia dibicarakan. Bahkan dia dai yang mengajak manusia untuk terjerumus kepada kebidahannya. Dia menyebarkan kesesatan di tengah-tengah umat. Maka umat harus dikasih tahu, hati-hati dari si bulan. Si bulan ini menyesatkan. Asyik Muhammad bin Hadi al-Madkhali memberikan jawaban ketika ditanya apa faedah tahdir. Apa hikmah tahdir? Syekh menjawab yang pertama adalah menjaga agamanya orang yang mentahdir. yakni <clears throat> orang yang mentahdir al-bid'ah dia akan terlindungi dari kesesatannya al-bid'ah. Yang kedua, menjaga agamanya kaum muslimin agar jangan terusak, agar jangan dirusak oleh ahli bid'ah itu. Agar kaum muslimin berjaga-jaga berhati-hati dari <clears throat> ahli bid'ah tersebut. Dan yang ketiga adalah manfaat bagi orang yang ditahdir agar dia mengerti bahwasanya dia sedang melakukan sebuah kesesatan. Karena itu ditahdir agar dia bertobat dari kesesatannya. Ini hikmah dibalik mentahdir ahli bid'ah. Dan bukan termasuk hibah. Riba itu apa tadi definisinya? Zikru akhaka bima yakrah. Menyebut-nyebut tentang kesalahan seseorang yang dia tidak suka untuk disebut-sebut. Adapun alul bid'ah dia memang penyebar bid'ah. Dia memang melakukannya dengan terang-terangan. Dai apalagi dainya. Saya Yang berikutnya Al-Imam Al-Hasan Basri juga mengatakan kalimat yang lain. Laisa li alil bid'ati ghibah. Tidak ada bagi ahl bid'ah. Ketika dibicarakan itu termasuk riba. Tidak. Itu bukan riba. Itu nasihat. Nasihat kebaikan bagi umat. Kemudian beliau menyebutkan kalimat yang lainnya. Ucapan al-imam Ibrahim An-Nakhai. Laisa li sahibil bid'ati ghibah. Kalimat-kalimat yang semisal ini bukan hanya satu ulama yang mengatakan. Tetapi beberapa ulama-ulama yang lain. Bahwa membicarakan al-bid'ah itu bukan riba. Ya. Qala Imam Fudail bin Iyad Man dakhala ala sahibi bid'atin falaysat lahu hurmah. Fudail bin Iyad mengatakan orang yang kedapatan dia masuk ke majlis alul bid'ah apalagi sampai berbolak-balik <clears throat> masuk ke sana, masuk lagi ke sana, lain waktu ke sana lagi. Maka ketahuilah kata Fudail bin Iyad, orang yang seperti itu tidak ada kehormatannya harus diperingatkan karena orang itu sudah teracuni dengan kebidahan al-bid'ah yang dia datangi. Selamatkan orang lain dari bahaya orang tersebut. Ucapan Imam Sufyan bin Uyainah, ulama di zaman para tabi'ut tabi'in. Beliau mengatakan, "Kana Syu'bah ibn Hajjaj, al-Imam Syu'bah dulu mengatakan ta'alau naghtabu fillah mari kita duduk kita berkumpul kita berhibah di jalan Allah Masya Allah nih mari kita berhibah mari kita membicarakan kejelekan orang-orang yang memang harus dibicarakan itu semua dijalankan fillah karena Allah membicarakan alul bid'ah tujuannya dalam rangka mencegah kesesatannya. Membicarakan kebatilannya khawarij agar umat selamat dari syubhatnya khawarij. Membicarakan kebatilannya syiah dalam rangka umat terhindar dari kebatilan syiah. Ini adalah kalau dikatakan ribah Riba yang bernilai ibadah. Tuh, hibah-hibah kok ibadah? Anda harus paham dari tadi sampai sekarang, Pak. <clears throat> Jangan diambil kesimpulan. Seful mengatakan hibah sama dengan ibadah. Ya jangan, Pak. Kesimpulan yang salah. Ini udah urutan dari tadi. Riba yang apa saja diperbolehkan. Di antaranya membahas tentang kesesatannya ahlul bid'ah. Sehingga membicarakan kesesatan ahlul bid'ah dan mentahdirnya ini bagian dari jihad visabilillah termasuk difa'ani sunnah membela sunnah karena al bid'ah ini mematikan sunnah kita bangkitkan kita hidupkan yang sunnah dan kita matikan yang bid'ahnya termasuk jihad fisabilillah yang namanya membantah alul bid'ah. Disebutkan oleh soal ulama yang lainnya kala Abu Zaid Al-Ansari An-Nahwi salah satu muridnya Imam Syu'bah Ibn Hajjaj. Ataina Syu'bah yawma matar. Suatu hari kami datang ke majlis Imam Syu'bah. Hari itu cuaca hujan. Ya. Faqala maka Imam Syu'bah mengatakan, "Laisa hadza yaumu hadithin." Hari ini bukan hari meriwayatkan hadis. Hari ini bukan meriwayatkan hadis. Tetapi apa? Al-yawm yawm ghibatin. Al-yawm yawm ghibah. Sekarang ini adalah hari Riba. Sururiun kalau mendengar ini bingung Pak. Ya. Maren men, men, menuduh menuding jak talim kita, oh talim fitnah fitnah. Ternyata ulama mengatakan hari ini majlis kita majlis riba. Riba. Apa yang dimaukan? Ta'alau naghtab al-kazzabin. Mari Mari kita hari ini membicarakan para pendusta. Hadirin kaum muslimin. Rawi-rawi itu macam-macam tingkatannya. Maka kalau tidak diketahui satu persatu niscaya agama ini akan rusak. Dimasuki oleh kedustaan-kedustaan dari para rawi-rawi pendusta kalau ada yang mengatakan itu kan dulu zaman masih ada rawi. Lah sekarang apa masih ada rawi? Kau muslimin dan jami'an. Jawabannya rawi itu siapa? Pembawa ilmu. Rawi itu siapa? Yang menyampaikan riwayat dari Nabi. Sebagaimana zaman sekarang ini para da'i-da'i. Mereka menyampaikan ilmu kepada umat. Kalau ada dulu rawi pendusta tahdir, maka kalau ada dai yang menyampaikan ilmu dan dia pendusta, dia pun di tahdir, Dampak negatifnya besar kalau dibiarkan tanpa diperingatkan umat darinya. Sama waikum muslimin. Dulu orang itu meriwayatkan satu hadis. Ditolak hadisnya. Apalagi da'i yang menyampaikan ilmu berhari-hari berbulan-bulan bertahun-tahun melenggang kanggung begitu tanpa adanya tahdir maka nisa'ul bid'ah semuanya akan makmur ketika tidak ada ilmu tahdir orang tidak akan tahu mana yang hak mana yang batil tidak akan tahu mana pihak yang layak diambil ilmunya <clears throat> dan mana pihak yang tidak layak diambil ilmunya bisa dipahami hadirin Al-Imam Ibnu Sirin atau yang lainnya mengatakan kanu la yas'aluna 'anil isnad. Falamma waqal fitnah qalu sammu lana rijalakum. Fayanzuru ila hadith ahli sunnah fayakhudhu hadithahu. Wa yanzuru ila al-bid'ah fala yakhudhu hadithahu. Dulu zaman dulu mereka tidak bertanya tentang sanad antar mereka dengan mereka, sahabat dengan sahabat, tabi'in dengan sahabat, masih dekat. Belum butuh tanyasan tentang sanat rawimu mana. Kamu dengar dari siapa? Siapa yang membawakan kepadamu? Dulu belum butuh. Falamma waqa'al fitnah. Tatkala terjadi fitnah. Bid'ah bid'ah bermunculan. Kesesatan bermunculan. Para pendusta bermunculan. Munafikun bermunculan <clears throat> zindik, munafik tulen bermunculan. Maka para ulama di waktu itu mengatakan, semulana rijalakum. Sebutkan orang-orangmu. Kamu dengar ini dari siapa? Ayo sebutkan. Sebutkannya juga harus dengan hadasana atau ahbarona atau dengan lafat an. Kamu mendengar langsung atau tidak? Enggak, berarti an Dari ini, dari ini, dari ini. Harus dicek. Siapa rawimu? Pendusta, terpercaya, kuat hafalannya, lemah hafalannya. Siapa gurunya, siapa gurunya, teliti. Ini menunjukkan bahwa tahdir di waktu itu berjalan dengan ketat. Tidak sembarangan rawi itu diterima. Harus melalui sekian banyak penilaian Baru kemudian ilmu yang disampaikan diterima. Maka mereka melihat hadis jikalau rawinya dari kalangan alu sunnah diambil. Kalau mereka melihat hadis yang riwayatnya di al bid'ah mereka tolak. Hakada ikhwan rahimani jami'an. Ini hikmah di balik tahdir. Guru belajar dari gurunya, Gurunya belajar dari gurunya. Mereka para guru, para penyampai riwayat. Ini dia. Bahkan mereka lebih hafalannya lebih banyak daripada ustadz-ustadz zaman sekarang. Ya. Kalau seandainya di zaman sekarang ini tidak diberlakukan ilmu tahdir, niscaya orang yang jahil tidak akan tahu mana yang hak dan mana yang batil. Ini. Kita lanjutkan. Wa kana Makki ibn, ibn Ibrahim. Seorang alim bernama Makki ibn Ibrahim menceritakan Imam Syu'bah. Kana Syu'bah ya'ti Imran ibn Hudair. Yaqulu ya Imran, تعال نغتاب ساعة في الله يذكرون مساوي أصحاب الحديث Imam Syu'bah mendatangi ulama bernama Imran. Ibn Hudair dia mengatakan, Wahai Imran, mari sejenak kita menghibah di jalan Allah. Coba sebutkan rawi-rawi yang daif. Kesalahan-kesalahan mereka. Ayo sebutkan Biar saya tahu agar saya berhati-hati dari mereka. Fakal ya ikhwan, ulama zaman sekarang tidak kenal rawi-rawi itu. Zaman dulu dia hidup, ulamanya zaman sekarang. Siapa ini? Bagaimana dia terpercaya atau tidak? Diterima atau tidak riwayatnya? Orang zaman sekarang nggak akan tahu kalau orang zaman dulu tidak berbicara. Kalau orang zaman dulu diam, bisa orang sini bingung. Ini rawi derajatnya bagaimana? Syekh ini diterima ilmunya atau tidak? Dia ahlu sunnah atau ahlu bid'ah? Gak ada keterangan. Ini sangat berbahaya. Dan ilmu sanad wa muslimin ini keistimewaan umat Islam. Disebutkan bab khusus tentang hal ini <coughs> dalam kitab Lamudul Mansur bab khusus keistimewaan umat ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah keistimewaan yang berupa apa? Ilmu sanad itu adalah ilmu yang khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Saya bacakan di sini ucapan para ulama tentang hal ini. As-sanadu minad din Ya. Dia mengatakan antaranya lima: Mubakar Muhammad bin Ahmad. Balagani telah sampai aku sebuah berita dari para ulama zaman dulu. Allah khasadil umma bitalata. Allah memberikan kepada umat ini keistimewaan, kekhususan tiga hal. Yang pertama, al-isnad. Adanya ilmu sanad. Sehingga setiap riwayat diketahui jalannya masing-masing dan diketahui persatu-satunya itu bagaimana kedudukannya. Ini hal yang luar biasa. Yang kedua, al-ansab, adanya nasab. Diketahui nasabnya ini, nasabnya ini. Dikenal orang dengan nasabnya, berarti dia begini. Dia berarti begini, dikenal. Dan yang ketiga adalah al-i'rab. I'rab, ini juga keistimewaan umat ini. Para ulama mengatakan Al-isnadu minaddin. Abdullah bin Mubarak mengatakan, Al-isnadu indi minaddin. Abdullah bin Mubarak mengatakan, berbicara tentang sanad, rawi satu demi rawi, nyambung atau tidaknya, terputus atau tidaknya, di mana letak terputusnya sanad ini. Apakah ada sanad lain? Apakah ada penguatan berbicara tentang sanad ini bagian dari agama. Ini bagian dari ibadah. Laulal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Kalau tidak ada ilmu sanad, tidak ada tahdir, tidak ada penelitian si fulan bagaimana? Dengar dari siapa? Dia terpercaya atau tidak? Kalau tidak ada yang seperti ini, maka niscaya orang akan sembarangan berbicara semaunya dinisbatkan kalau Rasulullah begini begini Kala Rasulullah begini. Semitu aku mendengar Ibn Abbas begini-begini. Sembarangan. Kalau tidak ada penelitian tentang secara mendetailnya permasalahan sana tadi. Demikian pula dalam dunia dakwah. Kalau para uset-usetnya tidak dipalapili, tidak ditahdir yang batil, dibiarkan saja. Niscaya kebatilan akan masuk kumat Islam dalam keadaan mulus tanpa yang memberikan peringatan apapun. Bahaya. Sehingga ilmu tahdir ini adalah bagian dari apa? Agama kaum muslimin. Jangan alergi dengan tahdir. Ya. Dengar kalimat tahdir, kemudian alergi, gatelan. Ya. Wah, dia tahdir, gatel langsung risau, gelisah. Akhirnya dia lari dari majelis salim. Dengan melebeli, oh itu majelisnya majelis hibah. Majelis hibah itu syar'i ketika memang hibahnya hibah yang diperbolehkan dalam syariat. Di antaranya mentahdir ahlul bid'ah. Nah, kemudian yang berikutnya. Masih ada beberapa. Saya bacakan aja dengan cepat. Al-Imam Abdullah Ibn Barak mengisahkan tentang orang alim di zamannya. Al-Mu'alla Ibn Hilal. Huwa ila anna idha ja'al hadith yakdib. Faqala law ba'du Sufiya ya Aba Abdurrahman taghdab. Faqala uskut Idza lam nubayyin kaifa yu'raful min al batil. Abdullah ibn Mubarak di antara isi taklimnya adalah beliau mengatakan Al-Mu'alla bin Hilal dia ini disebutkan biografinya. Jadi yani berbicara sosok manusia. Disebut namanya. Kemudian Mubarak, eh, Abdullah bin Mubarak mengatakan namun dia ini Orang yang bernama Mu'ala bin Hilal ini, Ida ja'al hadis bib. Kalau dia menyebutkan hadis, dia sukanya berdusta. Ini riba atau bukan? Menyebut kejelekan orang atau bukan? Kalau dikatakan riba yang haram, bukan. Kalau disebut ini menyebutkan kejelekan orang, iya. Abdullah ibnu Mubarak menyebutkan di majlis salimnya, tentang si bulan kalau menyebutkan hadis berdosa. Tiba-tiba ada seorang sufi. Faqala ba'du sufiyah. Tiba-tiba ada orang yang hadir di majlis itu dari kalangan sufi. Mengatakan, Ya Abu Abdurrahman tahtab. Wa ya Abu Abdurrahman. Kunyahnya Abdullah bin Barak. Engkau berhibah di majlismu ini. Tuduhannya. Engkau berhibah menyebut kejelekan orang di majlis mini. Hala Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Uskut, diam kamu." Diam kamu. Dimarahi malah. Diam kamu. Bahasa kitanya meneng gue. Aja ngomong. Tumai ah. sekalian pak. Lanjutnya beliau mengatakan. Idalam nubayyin kalau kita tidak menjelaskan tentang sosok orang ini, maka kaifa yuraful haqqu minal batil? Bagaimanakah diketahui oleh orang mana yang hak, mana yang batil? Harus dijelaskan. Si bulan ini berbahaya. Dia kalau berbicara hadis berusak. Ini ditentang oleh kaum sufi. Ini kejadian zaman dulu. Sehingga kalau terulang zaman sekarang, ya lumrah-lumrah bahaya Pak. Ya. Karena apa? Manhajnya mereka bukan manhaj ahli sunnah. Manhajnya mereka manhaj perasaan. Sehingga ketika seorang alim berbicara tentang ahli bid'ah diprotes. Dan dianggap itu riba yang berdosa. Coba kalau semua orang kayak orang sufi ini. Gak ada yang tersentuh tahdir. Niscaya apa? Kebatilan akan menjamur di mana-mana tanpa orang tahu bahwa itu adalah batil. Ini. Bisa dipahami hadirin? Ya. Ada orang yang pola pikirnya sudahlah nggak usah tahdir-tahdiran lah. Tahdir-tahdiran itu kan bikin kacau, bikin ribut, bikin perpecahan, sudah diam saja, diam sudah. Kalau Anda diam, tidak mentahdirkan, damai, tenang, gemah ripah loh jinawi, ya, sentosa. Kalau ada yang mentahdir, kayaknya kok perpecahan terus. Ada tidak yang pola pikir seperti itu? Ada tidak? Di sini ada tidak yang kayak gitu? Kalau ada jawabannya ya kaum muslimin, orang yang seperti Anda melarang adanya tahdir dengan alasan kalau mentahdir berarti memecah belah umat, kalau tidak mentahdir berarti akan damai. Anda membiarkan kesesatan. Anda membiarkan alul bid'ah memasukkan racun-racunnya kepada umat Islam. Anda membiarkan kemungkaran. Anda membiarkan umat Islam dolal. Anda membiarkan umat Islam masuk dalam neraka gara-gara Anda diam dari kemungkaran. Yang seperti ini akan menyebabkan terkutuk. Sebagaimana Allah mengutuk Bani Israel. La'anallahu. Uh, apa? Sebutkan dalam Al-Quran. Saya lagi lupa. Lina ladina kafaru. Min Bani Israel. Ala lisani Dawud wa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Labisa ma kanu yaf'alun. Telah dikutuk Bani Israel oleh Allah melalui lisannya Nabi Daud dan melalui lisannya Nabi Isa bin Maryam. Kenapa? Zalika bima asaw. Itu dikarenakan karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Dan itu dikarenakan kanu la yatanahawna mungkarin. Mereka dulu tidak pernah nahi mungkar. Mencegah dari kemungkaran yang ada pada mereka. Maka itu adalah sejelek-jelek perbuatan yang mereka lakukan. Sehingga kalau anda ingin damai gemahri paloh jinawi. Dengan pengertian tidak ada tahdir. Dan membiarkan bid'ah itu berjalan. Anda terkutuk. Sebagaimana ini dikatakan oleh Syekh Rabi dalam kitab beliau Kasyif Sitar. Hadi ikhwan. Sehingga mentahdir al-bid'ah dan membicarakan kejelekan al-bid'ah itu adalah sesuatu yang syar'i. Bagian dari nahi mungkar. Sampai sini bisa dibahami hadirin. Ya. Sudah apa, Pak? Kayaknya sudah lama ngaji ya. Sudah banyak yang ngantuk-ngantuk. Tambah sedikit. Nah, yang ngantuk yang apa-apalah. Yang penting dengarkan Pak. Qala Abdullah bin Imam. Qala Abdullah ibni al-Imam Ahmad. Rahimahullah ta'ala. Ja'a Abu Turab an-Nakhshabi. عسكر ابن حسين إلى أبي فجعل أبي يقول فلان ضعيف وفلان ثقة فقال أبو طرب يا شيخ لا تخت بالعلماء قال فالتفت أبي لي وقال ويحق هذا نسيحة هذا ليس بغيبة عبد الله بن إمام أحمد عبد الله putranya إمام أحمد Suatu hari mengisahkan kejadian yang pernah terjadi di majlis Imam Ahmad. Dulu pernah ada seorang yang bernama Abu Turab. Kunyanya Abu Turab An-Nakhshabi. Nama aslinya Askar Ibn Hussein. Datang ke majlisnya Imam Ahmad. Di waktu itu Imam Ahmad menyampaikan. Fulanun da'if. Si Fulan disebutkan namanya. Dia lemah. Adapun si fulan disebut namanya sikoh. Terpercaya. Ternyata orang ini menegur Imam Ahmad di majlis salim. Orang ini langsung angkat bicara. Orang ini mengatakan, Ya Syekh, la takhtabil ulama. Wahai Syekh, wahai Imam Ahmad, jangan engkau mengibai ulama. Fulan-fulan tadi penyampai ilmu bulan-bulan tadi rawi hadis yang menyampaikan ilmu-ilmunya kepada umat. Mereka juga syekh di zamannya. Ulama di zamannya. Tetapi tidak semua ulama siqah. Tidak semua ulama terpercaya. Ada padanya kelemahan hafalan. Ada padanya kelemahan ini, kelemahan itu. Ada sanatnya yang lemah. Ada. Maka Orang ini mengatakan, ya Imam Ahmad engkau menghibai ulama. Engkau menyebut syekh ini daif. Syekh ini sesat, syekh ini engkau menyebut seperti ini. Ini riba ya Imam Ahmad. Apa jawaban Imam Ahmad Eko muslimin? Jawabannya bukan hanya diam. Bukan. Tapi wayak celaka kamu. Binasa kamu. Imam Ahmad bukan hanya sekedar mengatakan menengkuai. Bukan, Pak. Ya. Hus, menang kowe, bukan. Tapi apa? hat, celaka kamu, binasa kamu. Kenapa? Dia melanjutkan ucapannya, hada nasihat, ini nasihat. Saya begini-begini untuk memberitahukan kepada umat, hati-hati dari si fulan, nasihat. Hada laysa riba, ini bukan riba. Ini harus dikerjakan yang seperti ini. Bisa dipahami hadirin? Masya Allah. Hah? Ini dakwah ahlu sunnah. Dakwah yang tegak di atas al-amr ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Yang terakhir ucapan Masya Allah, banyak sekali. Qala Zaid bin Aslam rahimahullah taala innamal ghibatu liman lam yu'lin bil ma'asi. Sesungguhnya tak lain yang namanya ghibah itu adalah membicarakan seorang yang tidak terang-terangan dalam melakukan sebuah kemaksiatan. Ini ghibah. Ini ghibah, ini haram, ini dosa besar. Disebutkan ancamannya, dosa besar ini. Sebagaimana seorang memakan daging saudaranya yang telah mati. Tentunya kamu tidak mau. Ini hibah. Menyebutkan kejelekan seorang yang dia menyembunyikan apa? Kesalahannya. Kalau yang terang-terangan, itu bukan hibah. Apalagi alul bid'ah. Ada alul bid'ah yang sembunyi-sembunyi, Pak? Hah? Ada? Saya ini ahli bid'ah tapi sembunyi. Gak ada kepinginan menyebarkannya. Gak ada Pak. Ahlul bid'ah itu ego eh, muslimin. Bolun mudillun. Dia sesat dan menyesatkan. Karena sifat ahli bid'ah itu tidak akan mungkin diam. Sampai dia mengerti kondisi sudah siap. Dia tularkan racunnya. Maka dia akan keluarkan syubhat-syubhatnya. Ini al bid'ah wa kaum muslimin. Sehingga tidak ada alul bid'ah yang dia itu tidak menampakkan kebidahannya. Ya. Sehingga tidak boleh diribai, tidak. Alul bid'ah itu orang yang meyakini benar sebuah kemungkaran. Tentunya dia akan menyebarkan kemungkaran tersebut yang dia sangka sebagai kebaikan. Bisa dipahami pelajarannya insya Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan <clears throat> bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa Kafratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.